dengan al Abdul Hakim bin Amir bin Abdullah dan juga Ustaz Abdul Qadir Jawas sehingga beliau izin tidak bisa menemani antum sekalian pada petang hari ini dan beliau meminta kami untuk menggantikannya. Oleh karena itu kita masih akan melanjutkan pembicaraan yang dahulu yang juga saya menggantikan beliau dua kali. Kita berbicara masalah kewajiban ataupun keharusan kita di dalam beragama itu dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar untuk mereview mungkin antum sekalian akan saya berikan pertanyaan. Dulu pada pertemuan yang pertama saya telah menyampaikan makna sunnah bahwasanya sunnah itu memiliki empat makna. Mungkin di antara antum masih ada yang ingat? Ya, apa saja? Jangan-jangan samaannya berbeda ya. Sunnah yang pertama bermakna kullu ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah. Artinya risalah Islamiyah yang beliau bawa itu maknanya adalah sunnah. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bahari di dalam kitab beliau Sarhus Sunnah, beliau katakan bahasanya sunnah itu adalah Islam dan Islam itu juga adalah sunnah. Maka artinya segala syariat yang beliau bawa itu adalah sunnah. Maka di dalam kita beragama baik di dalam kita melakukan sesuatu ataupun di dalam kita meninggalkan sesuatu hendaknya kita pulangkan kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah memiliki makna al-hadis Ya, dan dulu sudah kita sampaikan semuanya uh, dalil-dalilnya bagi siapa yang ingin merujuk bisa membaca kitab yaitu yang ditulis oleh Fadilatus Syekh Abdul Musin Al-Bad Al-Badr hafizahullah taala. Ya judulnya adalah Al-Hassu 'ala Dibayin Sunnah wa Tahdzir minal Bidah wa Bayanu Kemudian ya, yang ketiga sunnah maknanya adalah muqabilul bid'ah lawan dari bid'ah lawan dari bid'ah dan yang keempat sunnah maknanya adalah sesuatu yang apabila seseorang itu melakukannya mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan maka tidak berdosa Nah tentunya yang akan kita bicarakan adalah khususnya adalah poin yang pertama, kedua dan ketiga. Kemudian telah kita sampaikan pula bahwa sunnah ataupun risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memiliki tiga sifat istimewa. Masih ada yang ingat? Memiliki tiga sifat yang istimewa yang tidak dimiliki oleh risalah ataupun agama samawiyah yang sebelumnya. Apa? Yang pertama memiliki sifat al-baqa. Kekal ila qiyamis saah. Berbeda dengan syariat yang sebelumnya. Ketika nabi itu meninggal kemudian nanti digantikan oleh nabi yang lainnya. Dan dalilnya juga dulu sudah kita sampaikan semuanya. Yang kedua sifat dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kamal, sempurna. Jadi kita semuanya mau mencari syariat apapun ada di dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mencari adab dalam berbagai macam hal kita temukan di sana. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-ammah, umum. Ya, umum bukan hanya umum untuk seluruh manusia bahkan umum juga untuk kalangan manusia dan kalangan jin dan dalilnya juga sudah kita sampaikan semuanya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang bahwa sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meliputi perkara-perkara yang usul ya, jadi kalau para ulama mengatakan ada perkara-perkara usul itu biasanya yang mereka kehendaki adalah masalah-masalah akidah masalah-masalah akidah demikian juga sunnah yang beliau bawa syarat yang beliau bawa ini juga mencakup meliputi perkara-perkara furuk. Oleh karena itu dalam masalah kita beragama kita mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam masalah-masalah usul, bukan hanya dalam masalah-masalah akidah, akan tapi juga dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah hukum, masalah-masalah muamalah, adab dan yang lainnya. Maka kita semuanya kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebutkan beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita agar kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingatkan sunnah di sini adalah maknanya syariat yang beliau bawa. Dalam kita beragama harus kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam saya akan sebutkan mungkin hanya dua saja dan yang beliau sebutkan di dalam buku ini sangat banyak ya 30-an. Yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Maka hendaknya seseorang itu waspada. Seseorang yang senantiasa menyelisihi amrihi. Ya, amrihi ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau maknanya adalah an amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu barang siapa yang menyelisihi perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusibahum fitnatun maka dia pasti akan mendapatkan fitnah. Maka fitnah di sini suatu ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apa itu fitnah? Yaitu ai fi qulubihim min kufrin au nifakin au bid'atin. Maka orang tadi pasti akan tertimpa fitnah ketika tidak mengindahkan peraturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa kekufuran, berupa kenifakan atau berupa kebid'ahan. Maka dampaknya juga au ada adabun alim, orang tadi juga akan tertimpa adab yang pedih. Adab yang pedih di dunia bisa berupa dibunuh, ya, misalnya orang yang tidak mengindahkan larangan Rasulullah agar tidak berbuat fasad di muka bumi. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah dipancung. Maka termasuk kayak koruptor itu menurut hukum Islam dia harusnya dihukum pancung, dihukum mati. Bukan hanya e, diberikan kepada pengedar narkoba. Ya, eksekusi mati itu harusnya diberikan juga kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan juga termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi adalah orang-orang yang menyebarkan bid'ah, ya, menyebarkan bid'ah. Apalagi kalau kemudian bid'ah itu sampai kepada mengeluarkan seorang dari dinul Islam. Ya, karena bid'ah ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Ada yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir dan ada yang tidak menjadikan pelakunya menjadi kafir. Atau seseorang akan mendapatkan hukuman had ya di dunia seperti orang yang mencuri maka dia akan dipotong tangan kalau mencurinya sampai memenuhi batas minimal ataupun akan dipenjara dan yang semacamnya dan dia memiliki amah nanti orang tadi akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama kemudian ayat yang kedua adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad ya, agar Rasulullah mengatakan kepada umatnya, wahai umat, seandainya kalian memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah diriku. Balasannya adalah yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya pula kepada kalian. Ya. Al jazaau min jinsil amal. Yang namanya balasan itu semisal dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan maha murah ini akan berikan bonus. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya mengatakan Hadhil ayatu al-karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqati al Muhammadiyyati Ayat ini, ayat yang mulia ini adalah menjadi hakim, menjadi juri, menjadi penilai terhadap setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dirinya tidak berjalan di atas jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang maku cinta kepada Allah ya entah dengan syairnya bahkan mungkin dengan nyanyian sampai uh, orang itu seperti Tyler gitu ya, model-model orang sufi meskipun mengatakan aku cinta cinta cinta kepada Allah, namun kalau tidak berada dirinya tidak menjalankan syariat yang dilakukan yang dicontohkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka fa innahu kadibun fi nafsil amr maka orang tadi adalah orang yang berdusta di dalam pengakuannya. Hatta yatabi'a syar'a al-Muhammadiyah wa din an nabawiyah fi jami' aqwali fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Sehingga orang tadi betul-betul mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan ataupun perbuatannya. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Baqarah Ya, Afan Ali Imran ayat ke 31. Kemudian akan saya sebutkan beberapa hadis yang memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa tidak semua makna sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kita harus melihat konteks pembicaraan. Oke, kalau yang berbicara itu adalah ahli fikih yang sedang membahas masalah fikihnya, sunnah maknanya adalah ya sesuatu yang apabila dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Yang kita kenal istilahnya adalah mustahab ataupun tatawwu ataupun nafilah maknanya sama. Adapun kalau seorang ulama yang sedang berbicara masalah akidah Kalau mereka berkata-kata masalah sunnah Maka yang dimaksud adalah agama Islam itu sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim yang hampir semakna dengan yang tadi telah kita baca, man ahdasa fi amrina hada ma laysa min fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat satu perkara yang baru dalam masalah agama, maka eh, yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah maka tertolak. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kita kenal dengan istilah hadis Airbad bin Sariyah. Beliau mengatakan bahwa wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidatan balighatan zarifat minha al-uyun wajilat minhal qulub wa wajilat minhal qulub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menghujam sehingga dengannya mata itu menangis hati pun menjadi bergetar yang ketika itu eh, dijelaskan oleh sebagian para ulama para sahabat pun kemudian ikut menangis Qala qailun, maka bertanyalah salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi." Sepertinya ini nasihat perpisahan wahai Rasulullah. Famadza ta'hadu ilaina? Maka apa yang hendak engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Faqal maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in tama wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengar serta mentaati pemimpin-pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Dalam redaksi yang lain dikatakan meskipun mereka itu orang yang sangat hitam kelam, hidungnya seperti buah eh, eh kurma ataupun seperti kismis kecil. Namun kalau mereka menjadi pemimpin kalian maka kalian wajib untuk mentaati dan mendengarkan dan mentaati selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara kalian yang hidup agak panjang pasti akan melihat adanya perselisihan yang sangat-sangat banyak. Oleh karena itu wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Ya. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, yaitu gigi geraham yang paling belakang. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, yaitu dalam masalah agama. Maka sungguhnya setiap perkara baru dalam masalah agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ini sering sekali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sekarang seakan-akan menjadi kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing, kata-kata yang mengerikan padahal itu adalah biasa diucapkan oleh Rasulullah dalam khutbatul hajah khutbah-khutbah pembukaan yang beliau sampaikan biasanya beliau membaca ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ini merupakan lafaz Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Tirmizi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan إذا خطب يوم الجمعة قال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di dalam khutbah Jum'ahnya, maka beliau biasanya mengatakan amma ba'du. Adapun yang setelah itu, maka sungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man ahsanu minallahi haditsa." Siapakah yang ucapannya lebih baik ketimbang ucapan Allah Subhanahu wa taala? Dan sebaik-baik hidayah petunjuk adalah hidayah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam masalah agama. Dan setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan juga beliau katakan faman rohiba'an an sunnati falaisa minni. siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Maka beliau katakan Peran siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, yang barusan adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat Al-Hakim dikatakan ya ayuhan wahai sekalian manusia inni taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wahai sekalian manusia sungguhnya aku telah tinggalkan ke tengah-tengah kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah dan yang kedua adalah sunnah nabinya yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain dari Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat heran, masa ada orang yang enggan masuk ke dalam surga? Yang penuh dengan kenikmatan yang kata Rasulullah, kenikmatan yang ada di surga belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia. Maka para sahabat heran, masa Rasulullah ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia akan masuk surga dan barang siapa yang durhaka kepada diriku, maka dia adalah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Dan hadis yang lainnya masih sangat banyak. Yang ini semuanya menunjukkan bahwa kita semuanya mutlak di dalam beragama harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan saya sebutkan beberapa kaul dari kalangan para ulama, di antaranya adalah para sahabat dan ulama yang hidup setelahnya. Yang pertama adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau katakan, "Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Itibalah kalian, ikutilah kalian. Ya. Ikutlah kalian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian membuat perkara-perkara baru dalam masalah agama. Sungguh kalian telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi ataupun asar riwayat Imam Ad-Darimi nomor 211. Kemudian kata Utsman bin Khadir, "Dakhaltu ala Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, faqultu ausini faqala na'am. Alaika bi taqwallahi wal istiqamah ittabi wala tabtadi." Suatu ketika aku menemui Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan aku meminta kepada beliau untuk berikan wasiat. Maka beliau katakan, "Baik, aku wasiatkan kepada dirimu agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah dan istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah dia dan janganlah membuat perkara-perkara baru dalam masalah agama." Masih diuraikan oleh Ad-Darimi nomor 141. Dan kedua sahabat ini adalah kedua sahabat yang sangat mulia dan bahkan keduanya merupakan ulamanya para sahabat. Yang Ibnu Mas'ud ini beliau mengatakan Ma nazalat ayatan ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi aina nazalat wa fima nazalat Aku adalah mengetahui setiap ayat yang turun sehingga tidak ada satupun ayat kata beliau yang turun di mana dan tentang apa melainkan aku mengetahuinya sehingga kata beliau dalam lanjutannya kalau ada orang yang lebih tahu dari diriku dalam masalah Al-Qur'an sampai ke ujung dunia pun akan aku kejar aku ingin mencari tahu tentang ayat tersebut Ibn Abbas kata Rasulullah SAW yang beliau didoakan oleh Rasulullah SAW Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wila Ya Allah berikanlah kefahaman kepada anak ini dalam masalah agama dan jadikanlah dia mufassir ahli takwil yaitu ahli tafsir yang kedua-duanya memesankan kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan membuat ataupun melakukan perkara-perkara baru dalam masalah agama. Dalam asar riwayat Imam Muslim dan ini statusnya adalah e, marfu yaitu sampai kepada Rasulullah karena ini masalah agama dan tentunya tidaklah mungkin Ibnu Mas'ud berani berkata-kata dalam masalah agama melainkan pasti ada sandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Man sarrahu ayyalqi Allah ghadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawati haitsu yunada bihinna." Barang siapa yang ingin berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan orang yang berserah diri, maka hendaknya dia menjaga Salat-salat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian ya jalan-jalan petunjuk. Wa innahu min sunanil huda dan sungguhnya melaksanakan solat, menegakkan solat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah itu merupakan di antara jalan-jalan hidayah. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang salat di rumahnya maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Kalian telah meninggalkan peraturan nabi kalian. Dan sekarang betapa banyak kaum muslimin yang mengaku komitmen, multazim, mustaqim dengan agamanya namun lebih suka sholat wajib di rumahnya. Yang ini kata Ibnu Mas'ud berarti telah meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang telah meninggalkan sunnah Nabi kalian Sungguh kalian pasti akan tersesat Kemudian kata salah seorang sahabat yang juga sangat mulia yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Salah seorang sahabat yang terkenal sangat mirip tingkah lakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasir Al-Marwazi di dalam kitab sunnah beliau. Setiap bid'ah itu sesat Meskipun manusia Meskipun banyak manusia Melihatnya sebagai sebuah kebaikan Maka sekarang untuk menandingi uh, Dakwah sunnah Yang senantiasa mendakwahkan Agar kaum muslimin tidak melakukan bid'ah Ada apa namanya Tandingan Kajian apa Kajian bid'ah hasanah Dengan tulisan besar Kajian bid'ah hasanah. Padahal tidak ada bid'ah hasanah kata Rasulullah kullu bid'atin dhalalah. Itulah yang dipahami oleh Rasulullah, itulah yang dipahami oleh para sahabat, itulah yang dipahami oleh para tabi'in dan tabi'in dan juga para ulama rabbani yang setelahnya. Kata Mu'ad bin Jabal, yang beliau adalah sirur Rasul, seorang sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Fa iyyakum wa ma yubtada' fa inna ma ubtudiya dhalalatun." Berhati-hatilah kalian dari setiap perkara yang diadakan Itu dalam masalah agama Maka sungguhnya setiap perkara yang diadakan itu adalah sesat Dan masih banyak asar-asar yang lain Yang memberitahukan kepada kita bahwa Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah di dalam kita berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita harus juga memahami Ya, selain sunnah Rasulullah itu berupa kauliyah, ucapan beliau, fi'liyah, perbuatan beliau dan juga takririyah yaitu perbuatan ataupun ucapan para sahabat yang beliau ketahui dan beliau diamkan maka di sana juga ada e, sunnah dilihat dari jenisnya itu ada dua ya su, e, sunnah dilihat dari jenisnya itu ada dua yaitu sunnah yang sifatnya dilakukan diucapkan ataupun sunnah yang sifatnya adalah tarkiyah. Apa itu artinya? Jadi di sana ada perbuatan-perbuatan Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah yang itu berarti namanya juga sunnah. Namun di sana ada sunnah, akan tapi kita dengan cara meninggalkannya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggalkannya. Satu contoh. Ketika seseorang setelah adan menuju ke iqamah, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Padahal itu masalah ibadah. Rasulullah yang Rasulullah perintahkan adalah kita melakukan sholat ataupun berdoa. Ya kan? Namun kemudian di belakang hari ada orang yang memanfaatkan antara waktu adan dan iqamah ini untuk puji-pujian. Ya untuk puji-pujian. Padahal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan masalah ibadah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW padahal tidak ada mawani, tidak ada penghalang, Rasulullah mampu untuk melakukannya. Rasul adalah orang yang fasih dalam bahasa Arab. Kalau sekedar mau bikin syair-syair tentunya pandai. Namun beliau tinggalkan. Tidak ada penghalang. Dan beliau mampu untuk melakukannya. Nah maka karena tidak ada penghalang dan beliau mampu melakukannya Maka itulah yang juga sebagai sunnah dalam masalah ini kita tidak melakukan Apa-apa yang dilakukan oleh manusia yang menyelisihi perintah beliau Sallallahu alaihi wasallam Contoh yang lain Sehabis sholat kita pun sering melihat ya, Kemudian apa? Sehabis sholat itu e, eh, di daerah tertentu bahkan mengkultuskan imamnya Jadi yang belakang pun para jamaah itu kemudian maju untuk nyalami imamnya Sebagian yang lain salaman antar satu dan yang lain. Ini dilakukan enggak oleh Rasulullah SAW? Tidak dilakukan. Dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan. Maka sunnah dalam masalah ini berarti kita tidak melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Rasulullah alaihim ajmain. Oleh karena itu sekali lagi bahasanya di dalam kita uh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW selain dalam masalah usul juga dalam masalah furuk. Dan juga di dalam kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak memilih-milih sunnah yang derajatnya mutawatir. Kalau yang ahad tidak kita jadikan sebagai hujah. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dan bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mengambil setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan Allah tidak menyebutkan yang mutawatir dalam masalah akidah boleh. Kalau ahad tidak boleh. Allah katakan Wa ma rasulu fakhuduhu wa anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasulullah maka ambillah dan apa yang dilarang maka jauhilah. Dan Allah tidak kemudian mempersyaratkan dalam masalah akidah yang mutaftir ya. Dalam masalah akidah harus yang mutawatir. Kalau dalam masalah hukum maka akan tidak apa-apa. Tidak ada perkataan seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, kita harus mengambil seluruh sunnah Rasulullah SAW dalam masalah e, ibadah ini, baik yang hadis yang mutawatir ataupun yang ahad. Untuk penjelasan lebih eh, panjang bisa dilihat di dalam eh, kitab Asratus Sa'ah sebagai pendahuluan beliau itu dalam Hujjatu Khabaril Ahad bil Aqaid yaitu tentang hujahnya berita yang ahad, hadis yang ahad dalam masalah akidah. Maka tidak ada uh, pembedaan bagi kita pokoknya setiap berita yang datang dari Rasulullah adalah berita yang sahih kita jadikan sebagai hujah baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah yang sifatnya furu'iyah. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan uh, petang hari ini. Banyak salahnya karena kekurangan saya pribadi, kebodohan saya pribadi dan gangguan dari syaitan. Maka buanglah yang salah dan uh, antum silahkan untuk mengkritik saya, menegur saya, mengingatkan saya, namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar itulah yang kemudian kita jadikan sebagai petunjuk untuk kehidupan kita. Wa wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima lam tana wa zidna ilma wa amala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.